Abu Bakar be Umar itu nak cara berpikir publik itu bagus Umar, secara umum bagus Umar. Berpikir publik. Tapi nak berpikir munajat ning Allah itu bagus Abu Bakar itu masyhur. Yang ngendikan ini tidak saya, semua ulama sepakat seperti itu. Misalnya begini, hubungan dengan Allah. Nak Abu Bakar jadi kualitasnya apik tenan. Nah Umar itu piye? Ya ono ngrameni tok bareng kadang-kadang. <laughs> Misalnya gini, Abu Bakar itu nak mau masjid, itikaf menang mantul. Itikaf kok kotor, mantul. Takoki mek kanjeng Nabi ya Bapak Keren. Kau nak wiridan bilang pangeran maksudnya. Eling pangeran kok menengah itu maksud tembi. itu e masuk akal. Innaladhi unajihi yasmauni. Innaladhi unajihi yasmauni. Tiang sing kulo suwuni kulo jak munajat pun pireng. Lah po kulo banter-banter? Mungus pireng kok banter Wes mau marga, wah udah wah rame nih raka. Bareng takoki Nabi siapa lucu, Mar. Lah kok banter? Ben mboten ngantuk. Waduh. Makanya artinya gini, gak mungkin kualitasnya Umar nyalep Abu Bakar. Ya jawaban ngono iku rayo ya langit bumi to, Pak. Lah iya mulane, api Abu Bakar piye? Umar sing ditulis segoro rabar iku mok sitok dibanding apike. Perkarane gloyore ngono iku mau. Umar iku yo gak level tenan, napa? Kayak aku lho misalnya, Gus koyo mulang tak hitung. Mulan nasrul ilmi. Nak wong ngerti ilmu nabi ku gak gampang tergoda gini-gini. Mulan ku lagi tono ikhlas ben gak jadi beban bagi yang ngaji. Kon kualitasnya apa? Bareng kok Mustafa. Napa harus ngaji? Bang tengok omah nganggur Gus. mulu kan. <laughs> kan parah tuh napa? Jadi Abu Bakar nak wiridan dan mendel. Nanti ditakoki ya Rasulullah. Tapi wong pangeran wis kadung seneng, ambek Abu Bakar ge seneng, ambek Umar. Terus ana ayat wala tajar fi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika fadila. Sing lon yo ya banget lone, sing banter yo banget banter. Akhirnya Pak usia ayat itu turun Rasulullah marane Abu Bakar, ya Abu Bakrin no sithik suara Marani Umar duno sithik Jadi <laughs> sisi tak juga dong. Tapi nak delok jawabane iku kualitas ilmiahnya ya langit sampai bumi. Kok Kenapa mar kok buanter? Ben ora ngantuk. Kok <laughs> jawabane wong puas. Badino Abu Bakar, kenapa kok lonton? ladzi unajini yasmauni. Sing kula munajati pun pi. Mulane jare malaikat Jibril, jae sifati api Abu Bakar, jae Jibril ya Umar hasanatun min hasanati Abu Bakar. Umar sing apike ngono iku ora ana papane dibanding hasanah sinten? Izud dunya bil mal wa izul akhirati bi solihil amal. Izud dunya te mulyane ning donya yo bil mal yo duwe donya. Umpamane ning donya sing gagah yo sing duwe itu. Sing di donya terus susuk Pak Mustofa barake. Iku nak duwe tril yo gaul meneh. <laughs> Ndene nawe di tril Saiki jajal ono fiction nak. Wah, pola meneh. Dari <laughs> sopo? Jajal tapi Mas. <laughs> tak do dorunan pitu apa? <laughs> Wah, mesti gal <laughs> Tapi sing urunan ya dosa, sampe apik khusuk kok di dipolahno meneh. Dosa ta? Oh, jare musuh ora dosa. Dadi izud dunya bil iya. mal. Jenenge dunya mulyane nek dunya. Lawa izul akhirati utawi Kemuliaan kemuliaanane akhirat ubi solihil amali kelan ngamal sing so soleh. Ojo dunia ora duwe kebanggaan akhiratnya ya tekor. Mana ora mulya dunia kudu mulio akhirat. Mulya akhirat ubi solihil. Ini termasuk solihil amal itu pemikiran besar wau kata sabu Bakar Umar. Mau nanjenan ngandel kulo. Kulo nanti belajar perang tabuk. Nggih kulo nanti belajar perang tabuk ku detek Bahkan kulo belajar sahabat-sahabat sing bahas Quran. Iwau kalau baleni Saiki wong Indonesia sing Islam ku anggap ae 150 juta. Indonesia Islam bener 90 persen nomor 99. Berapa 80. 80 biro kok itu temen. 80 biro kan? 89 atau 80 pas? Ya misalnya 80 saja. 80 persen kalau orang Indonesia itu berapa juta? Kena itu. Ada 200 mas. 200 juta. Sekarang 200 juta itu urunan wis ah. satu sewunan ae ora usah akeh. Ah, sing sugih lah satu sewu. Sing melarat satu sewu. Atau sing lima 500 sewu, sing melarat sepuluh ewu. Iku jek triliun apa miliar? Triliun. Tetap lebih kaya ketimbang satu orang truk. Dan itu untuk sudah kotor loh orang tigo. Jadi mui aku pengen di duit gue gampang kan urunan kafe. Woi, aku ketuaannya serai songe ngitung yakin ya. Gue sak dure duit cuma kancing yakin. Ndak artinya sebenarnya kita masih punya solusi. Selama ini orang Islam kan cemen, mari wong kafir juga, mari wong fasik juga, uangnya tidak terki terkira. Kita ini masih bisa menandingi keuangan mereka dengan cara seperti itu, sing melarat lah sodako. Orang kudu dikumpul yang mu'ir, aku kudu. Sodako Mustafa ya belanggari. langgari, enggak sodako Ruhin ya ambek komunitas, e, sodako Tapi kan ini jadi sel-sel yang sehat seluruh Indonesia. Paham sih kalau maksud? Mereka nak dikoordinasi kalau dua akeh malah pikirannya uang macam-macam, Aku ramai korupsi loh, macam-macam Nah itu pemikiran besar koyok sing dicontohkan Nabi yang perang tabu Perang tabun kalau apal sejarah. Sayyidina Utsman itu urun sewu dinar. Saya kisah dinar itu 4,2 gram. Berarti kalau sewu dinar anggapnya 4000 gram. 4000 gram itu coba kalau sak gramnya sewu Sepirang miliar. Pirang mulai, sapa sing iso ngitung? Aja sofa tapi sapa. <laughs> Ono 16 miliar. 16 ya. Mergi kula nate ngitung, Mas. Pancen aku ulama dadi tak itu. 16 miliar. Ijek nyumbang onto 100. Onto gawe rega 30 juta. Ping 100 pira, Mas? Gak iso nang mesti dene. Pira-pira Kang, telu ping 100. Pinten? 3 miliar. Berarti pinten? 19 miliar. Pinten? 19 miliar. Oke itu disepakati sejarah loh amale Sidina Utsman perang berangkat. Ono sahabat sing saking melarate iku matur ya Rasulullah tadi malam saya kerja mendapat upah 2 kilo. Sing hada untuk jenengan yang satunya tak simpen untuk keluarga saya. Nabi nompo kurma mau sak kilo. Tapi semua orang miskin melakukan seperti itu. Rumokno. Taruh saja sekarang perang tabuk. Wong Islam sing melok itu sepuluh ribu. Aku jeling. Wong Islam sing arah anggapnya sepuluh ribu. Sepuluh ribu kali satu kilo, anggapnya satu kilo beras sih berharga. Sepuluh ribu ya, Mustafa matematikannya rapati bingung. <laughs> Sepuluh ribu kali sepuluh ribu itu berapa ya, tuh? Lo satu ribu jadi Sepuluh ribu kali eh sepuluh ribu. Bener? Seratus juta, gitu. Yakin gitu? Seratus juta. Akhirnya baru kayak wong melarat urun, uang yang dari Sayyidina Utsman itu orang gue biayai makannya wong melarat-melarat. Mergo mereka membiayai dirinya sen. Coba kalau sing melarat-melarat mergo ngerasa melarat gak urun. Akhirnya uang yang tersimpan dari Utsman raiso gue tuku alat senjata tapi gue biayai konsumsi ini sing melarat. Faham sih kalau maksud? Faham ya? Waduh misalnya aku di jamaah sewu misalnya pengajian. Misalnya sing suge, urun sak juta, sing setengah suge lima ratus sewu, sing suge medit rong ratus sewu, hasil sesual hasil kumpul sepuluh juta, sepuluh juta sing sewu melarat, urunan lima ngewunan kabeh, minimal mangan jajani dewi, gue seneki dewi. Kan akhirnya uang yang terkumpul itu orang gue biaya konsumsi, iso gue tuku kitab atau gue apa sing penting. Tapi baru kayak uang melarat rawuron, akhirnya uang yang ngumpul kan digo kon tapi keranjangnya mau melarat lho Mau ngiling noto, nak melarat itu sing ape ngono Mas. Nak melarat tuh sing Akhirnya dalam perang Tabuk itu apa? Uang dari Utsman ini utuh karena orang melarat semuanya membiayai dirinya. Bahkan masyur itu sampai ono wong melarat podo melarat misalnya Mustafa Beruhin misalnya lo orang nyata loh. Misalnya gokur kurma loro lo kan dimut Mus wes mus di disilehno kancane dimut. Wis kaya santri sing marat-marat join apa? Rokok Tapi kan itu penting. Pentingnya adalah yang miskin tidak menyedot uang besar. Akhirnya uang besar ini bisa dipakai no? Biaya yang lebih pen penting. Dan saya itu mau ngomong Islam ngono kaya apa? Tetap uang kita lebih kaya ketimbang uangnya Donald Trump dari uang Singapura. Rongatus juta wong. Iku nak urunane mau 200.000. Lah nak misalnya sing sugih urun, misalnya Abu Rizal Bakri urunnya setengah miliar, jika setengah miliar. Sing sugih sak rugen 1 juta lah misalnya. Mau macam. aku piro kan urunan kayak apa kayak. Artinya kita masih punya solusi pemikiran untuk menandingi keuangan mereka. iku jenenge solihil amal kayak yang dilakukan Nabi di perang Tabuk sing melarat pun membiayai dinya sendiri sampai jadi asbab nuzul wa minhum mayyal mizukafis sodakot karena ada ada orang sahabat sotakoh hanya dua kilo terus dicibir be munafik inna wuha langgonion anda itu awal rabu ora buta kok musak mono tapi Allah seneng senengnya itu mau uang melarat iso ngilangi tomae dan tidak jadi beban neng perang mergo membiayai dirinya